saya Ki Banu Asmoro. Selamat malam. Anda di acara Jimat Sajian Malam Jumat. Semua orang pasti percaya akan keberadaan makhluk halus atau makhluk yang tak bisa dilihat oleh mata atau dirasa dengan tangan. Allah memang menciptakan bangsa makhluk halus seperti jin, setan, dan malaikat yang tujuannya sama dengan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Tapi sayang, banyak orang mengaitkan makhluk halus dengan hantu yang banyak diartikan sebagai orang mati yang kemudian menampakkan diri seolah hidup kembali. Sebenarnya menurut Islam pendapat seperti itu disalahkan. Untuk lebih jelasnya, inilah beberapa kebenaran tentang makhluk halus menurut pandangan Islam. Islam tak ada yang namanya hantu. Yang ada itu hanya jin, setan, dan malaikat yang pada umumnya sudah diketahui oleh banyak orang. Tapi banyak orang menyimpulkan makhluk halus adalah hantu yang memiliki arti orang mati hidup lagi. Sebenarnya menurut Islam yang namanya orang mati hidup lagi itu tak ada kecuali mati suri atau nanti ketika hari kiamat tiba. Mungkin beberapa orang pernah melihat makhluk halus yang menyerupai seseorang, sehingga ia menyimpulkan bahwa itu adalah hantu. Namun sebenarnya itu adalah jin atau setan, karena mereka juga bisa menyerupai seseorang yang sudah mati atau masih hidup. Dalam pandangan Islam, tentang orang yang sudah mati itu, menurut pandangan Islam sendiri ada dua tipe orang. Yang pertama, orang yang menikmati nikmat kubur. Dan yang kedua, yang mendapat siksa kubur. Orang yang mendapat nikmat kubur itu akan ditidurkan dengan tenang sedangkan yang mendapat siksa kubur akan terus disiksa hingga hari kiamat tiba. Lalu bagaimana bisa orang yang sedang tidur atau yang sedang disiksa tersebut bisa menampakkan diri lagi ke alam dunia? Satu-satunya yang membedakan antara manusia dengan makhluk halus adalah keduanya hidup di alam yang berbeda. Dan satu-satunya kesamaan antara manusia dan makhluk halus yaitu untuk beribadah kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Quran Surat Az-Zariyat 56 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. makhluk paling taat kepada Allah, sedangkan setan adalah makhluk yang menentang kepada Allah. Begitupun dengan manusia, ada yang taat dan ada yang menentang kepada perintah Allah. Sementara itu, jin juga tak jauh berbeda dengan manusia, yaitu ada yang mukmin dan ada yang kafir. Mereka juga memiliki tempat di bumi berdampingan bersama manusia. Hanya Allah yang pantas kita sembah dan hanya kepada Dia kita meminta. Terkadang di zaman modern seperti ini, masih banyak orang yang suka meminta sesuatu atau mengandalkan setan dan jin. Setan dan jin jahat pastinya akan dengan senang hati membantu mereka agar dia menjadi salah satu bagian dari mereka lalu selain malaikat, jin jahat dan setan memang kerap mengganggu manusia berupa dengan menampakkan diri atau masuk ke dalam tubuh manusia yang sering kita kenal dengan istilah kesurupan. Tapi bagi orang beriman, jin atau setan tak akan berani mengganggunya di samping itu, jin baik atau jin jahat juga tak suka diganggu keberadaannya oleh manusia. Tapi manusia terkadang suka dengan sengaja mengganggu mereka berupa uji nyali yang tak lain sama dengan menantang mereka. Kita sebagai manusia memang harus mempercayai keberadaan makhluk halus sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama diciptakan untuk menyembah Allah dan hidup berdampingan. Anda bersama Jimat Sajian Malam Jumat.